Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fi din, azzani wa azzakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini kita akan membacakan syarah daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang mana syarah tersebut adalah syarah yang sangat bagus sekali yang disyarah oleh Syekh Saleh Al-Fauzan wafaqahullah Adapun kitab Al-Arba'in Anawiyah itu sendiri karya daripada seorang imam perhatikan baik-baik yaitu Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ini dihafalkan ya. Jadi pengarang matan Al-Arba'in anawiyah adalah Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah. Tulis ya. atau teman tulis. Jadi pengarang atau Al-Arba'in anawiyah adalah karya daripada Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah taala. Beliau secara jumlah adalah termasuk ulama ahlus sunnah wal jamaah. Walaupun sebagaimana yang dijelaskan para ulama tergelintir di dalam masalah asma wa sifat, namun ketergelinciran tersebut tidak sampai mengeluarkan beliau dari ahlus sunnah wal jamaah karena tidak dinukilkan satupun dari karangan para ulama ketika di masa hidup beliau yang mengingatkan atau datang kemudian membenahinya. Oleh karena itu ketergelinciran dikarenakan istihad yang beliau lakukan tersebut tidak sampai mengeluarkan beliau dari ahlus sunnah wal jamaah. Berbeda dengan kelompok-kelompok sesat dari kalangan al-haddadiyun itu pengikutnya Abu Abdullah Mahmud al-Haddad yang mereka bahkan berani mengatakan syarah sahih Muslim yang dikarang oleh al-Imam Nawawi dan juga syarah Sahih Bukhari, Fathul Bari itu layak untuk dibakar karena kedua pengarangnya menyimpang katanya. Nah, barakallahu fikum Allahul musta'an. Padahal pendapat yang sahih kedua-duanya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimatullah alaih dan Al-Imam An-Nawawi adalah secara jumlah termasuk ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya saja tergelincir dalam masalah asma wa sifat yang seperti itu barakallahu fikum hafizakumullah jangan sampai kita keliru dalam menyebutkan dan juga dalam menghukumi. Naam. Kesimpulannya barakallahu fikum syarah yang akan kita baca adalah syarahnya Syekh Shalal Al-Fauzan wafaqahullah. Adapun matanya adalah matan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ada di sana yang jumlahnya 42 hadis. Ada yang jumlahnya 50 hadis di disempurnakan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab rahmatullahi alaih. Jadi ada matan Al-Arba'in Nawawiyah mungkin sebagian matan ada jumlahnya 50 ya enggak? 50 hadis. Ada juga yang 42. Nah, 42 berarti Imam Nawawi, tapi disempurnakan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah menjadi 50 hadis. Naam. Kita lihat barakallahu fikum hafizakumullah langsung saja kita memasuki halaman yang sepuluh halaman yang ke-10 kata beliau Bismillahirrahmanirrahim muqaddimatus syarih itu pembukaan penyarah jadi penyarahnya siapa tadi Syekh Saleh Al-Fauzan ada pun pemilik matan itu matan Arba'in Nawawiyah Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi dihafal insyaallah ya Naam beliau tidak memiliki anak namanya Zakaria walaupun kunyahnya Abu Zakaria. Karena disebutkan dalam terjemah atau biografi beliau, beliau termasuk ulama yang meninggal belum sempat menikah. Oleh karena itu tidak memiliki anak namanya Zakaria. Dan yang semisal dengan beliau banyak, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kunyahnya Abdul Abbas, tapi tidak punya anak namanya Abbas. Kenapa? Karena memang beliau juga meninggal dunia belum sempat menikah. Tahu maksudnya ya? Nah, jadi oh iya. Yang namanya kunyah itu terkadang tidak mengharuskan dia harus punya anak. Namanya punya kunyah tidak masalah walaupun dia misalkan belum sempat menikah meninggal dunia, enggak masalah. Nah, barakallahu fikum. Dan terkadang orang punya kunyah dengan sebuah kunyah tidak mengharuskan anak yang pertama pun sesuai dengan yang dia berkunyah. Terkadang seperti itu, seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Eh, Abu Bakar Apakah punya anak namanya Bakar? Tidak ada juga. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Hanya saja seringnya kunyah itu yang dipakai adalah anak yang paling besar. Paham ya? Kalau anak paling besar namanya Abdullah berarti Abu Abdullah. Seperti itu ya. Itu hanya sekedar faedah secara global. Kita lihat mukaddimatus syarih pembukaan Naam penyarah Syekh Shalal Fauzan wafaqahullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd kata beliau. Fahadal kitabu ismuhu kitabu al-arba'in. Kitab ini namanya adalah kitab al-arba'in. Maksudnya al-arba'in itu 40 aslinya, cuman jumlahnya 42. Tidak masalah diikuti yang aghlabiyahnya ya. Naam. Iktasara muallifuhu ala arba'in hadisan Mu'alif yaitu al-Imam Abu Zakaria Yahyam Sharaf Syaraf an nawi mencukupkan dengan 40 hadis saja walaupun jumlahnya 42 padahal ya. Naam. Li'annahu warada fi fadli man jama'a lil ummah 40 hadisan. Dikarenakan telah datang sebuah hadis mengenai keutamaan orang yang mengumpulkan untuk umat 40 hadis. Ada keutamaannya tapi hadisnya dhaif. Paham ya hadisnya apa? Dhaif, hadisnya lemah. Nanti kita lihat nanti. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qal bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafidha ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'athahu Allah taala yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama." Wa fi riwayah wa kuntu lahu yaumal qiyamah syafi'an wa syahidan. Perhatikan baik-baik di sini. Hadisnya yang dhaif, yang lemah. Barang siapa yang menghafal dari kalangan umatku 40 hadis. Nah, perhatikan baik-baik, dengarkan ya. Nah, barang siapa yang menghafal dari kalangan umatku 40 hadis dari perkara agamanya, niscaya Allah Subhanahu wa taala nanti akan membangkitkan dia di hari kiamat bersama barisan orang-orang fuqaha dan ulama. Nah, bersama rombongan fuqaha dan para ulama, tapi hadisnya lemah. Dalam riwayat yang lain, wa kuntu lahu yaumal qiyamah syafi'an wa syahidan. Dalam riwayat yang lain, dan aku nanti akan menjadi pemberi syafaat dan akan bersaksi untuk mereka di hari kiamat. Paham ya? Tapi ini hadisnya apa? Lemah. Kita lihat catatan kaki bawah itu. Ittafaqa al-huffaz ala anna hadzal haditsa dha'ifun. Para penghafal hadis, itu para Naam Eh, para atqiya, orang-orang cerdas dalam masalah hadis dan pakar hadis, mereka sepakat bahwasanya hadis ini dhaif. Dhaif itu lemah. Yang namanya lemah tidak bisa jadikan hujjah, itu hukum globalnya. Paham ya? Jadi kalau hadisnya lemah tidak bisa dijadikan hujjah. La yu'taju tidak bisa dijadikan hujjah. Wa in kasurat turuquhu wa ta'addadat riwayatuhu an adadin minas sahabah. Walaupun banyak jalan-jalannya dan juga banyak pula periwayatan-periwayatannya dari berbagai macam para sahabat. Tapi hadisnya lemah. Apa maksudnya ya? Nah, hadisnya lemah. Kemudian berikutnya, fal Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi, ingat-ingat Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Jadi besok lagi kalau misalkan dimulai lagi pelajarannya tak tanya siapa namanya Imam Nawawi, upayakan bisa jawab. Namanya Imam Nawawi Yahya bin Syaraf Abu Zakaria. Naam. Fal Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi arada an yadhfara bil ajril azim. Beliau ingin mendapatkan dan meraih pahala yang besar. Fakhtara hadhil ahaditsa al-jawami' fil adabi wal akhlaq wal a'mal salihah. Akhirnya beliau pun memilih hadis-hadis yang mencakup berkaitan masalah adab-adab, akhlak-akhlak dan amalan-amalan saleh. Jadi hadis yang sering antum dengar dan sebagian menghafalnya Al-Arba'in Nawawiyah secara detailnya kalau kita perhatikan hadis tersebut mengandung apa? Masalah adab juga ada, masalah hukum juga ada, masalah akhlak juga ada. Walaupun 42 hadis. Oleh karena itu banyak para ulama yang syarahnya. Ada syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih al ada syarahnya Syekh Shalal Fauzan dan ada yang lainnya lagi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum dari kalangan mutaqaddimin maupun mutaakhirin. Nah, kita lihat Fajam'aha fi hadzal mu'allaf as-saghir fi hajmihi lakinnahu 'azimun fi faidatihi wa fadlihi. Akhirnya beliau yaitu Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi mengumpulkan di dalam cetakan atau dalam susunan yang sangat kecil ukurannya. Coba lihat. Nah, ukurannya kecil kalau dicetak kecil ya. Maksudnya itu dalam artian hadisnya sedikit. Hadisnya sekitar 42 hadis, tapi lakinnahu 'azimun fi faidatihi wa fadlihi. Akan tetapi faedahnya dan keutamanya sangat besar sekali. Hampir semua ma'had sunnah wal Jamaah, bahkan sebagian orang awam saja di pondok-pondok mereka diajarkan ini. Sebagian mereka. Paham ya? Nah, apalagi ahlus sunnah jangan sampai terluputkan, terlewatkan. Jadi nanti kita mempelajari syarah al-arba'in an-nawawiyah dengan diiringi menghafal hadisnya. Mudah hadisnya, tidak sulit. Nah, mudah hadisnya. Nah, dicoba. Yang belum pernah mencoba, mencoba nanti. Hadisnya cuma 42 hadis saja. Yang mampu menghafal, menghafal ya, terutama yang sudah besar-besar, yang sudah paham, sudah bisa menghafal, menghafal. Karena apa? Karena nanti kita ambil hadis satu misalkan. Itu nah penjelasannya lama sehingga masih ada waktu untuk menghafalnya. Paham ya? Sehingga jangan sampai terlewatkan. Hadis pertama, misalkan si fulan tafadhal, start startkan. Mudah. Harus semangat barakallahu fikum karena kalau kita melihat Imam Bukhari, Imam Bukhari berapa hadisnya dihafal? Imam Bukhari Jabalul Hifdz, gunungnya hafalan. 600 ribu hadis sahih yang beliau hafal. Yang hadis yang dhaif 200 ribu. Ini cuma 42 hadis. Gimana? Cuma 42 hadis. Ringan enggak? Ringan bagi yang ringan. Paham ya? Tapi diupayakan insyaallah semua semuanya menghafal insyaallah. Mudah insyaallah. Hadis arba'in nawawi itu mudah. Yang penting diulang-ulang, dihafalkan. Naam. Seperti itu. Kita lihat di sini. Intaqaha minal ahadits as-sahihah wal hasanah. Yang mana beliau pun memilih dari hadis-hadis yang sahih dan juga hadis yang hasan. Jadi kalau ada kritikan masalah hadis arba'in nawawiyah, ada yang mendhaifkan, memang ada yang mendhaifkan. Namun ada di karangan para ulama yang mengatakan dhaifnya pun dhaif munjabir. Jadi dhaifnya itu dhaif yang masih bisa ditopang, masih bisa dinaikkan menjadi hasan derajatnya. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Nah, kita lihat Summa ja'al Imam Ibnu Rajab. Ya ini. Kemudian datanglah Al-Imam Ibnu Rajab. Nah, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, kalau antum menjumpai sebuah kitab, qala Al-Hafidz itu seringnya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaih. Paham ya? Ahmad bin Ali tapi kalau qala Ibnu Rajab, ya Imam Ibnu Rajab. Beliau al-Hafidz juga, cuman seringnya beliau diikutkan qala al-Hafidz Ibnu Rajab. Tapi kalau mutlak qala al-Hafidz siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Itu penting sekali itu. Nah, kita lihat. Kemudian datanglah Imam Ibnu Rajab rahimahullah, fazada 'alaiha 'asharata ahadits sarat 50 hadisan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian datanglah al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah mendatangkan 10 hadis menjadilah 50 hadis. Aslinya nah barakallahu fikum hafizakumullah kalau yang ditambahkan sekitar 8 hadis saja ya. Ya kan? Menjadi 50 hadis. Nah, mungkin beliau eh barakallahu fikum ditinjau dari 40-nya tambah 10 50 gitu. Apa maksudnya ya? Nah, jadi jumlahnya sebagian nah matan-matan kayak gini ada yang 50. Itu berapa itu? 50. Ada juga sebagian matan yang 42 itu berapa? 42. 50 juga. Ada sebagian yang 42. Ini 42 juga ini. Paham ya? Tidak masalah nanti yang mau hafal 42 tidak masalah, yang penting dengan berjalannya waktu. Dengan berjalannya waktu. Naam. Kita lihat. Wah wa syaraha 'alaiha fi kitabih Jami'ul Ulum wal Hikam. Ini paling bagus, termasuk syarah yang paling bagus untuk kitab Arba'in Nawawiyah adalah Jami'ul Ulum wal Hikam. Jami'ul Ulum wal Hikam, kumpulan ilmu-ilmu dan hukum-hukum. Nah, kitabnya tidak terlalu tebal, kitabnya tidak terlalu tebal, ada yang segini juga ada. Ada yang nah mungkin sekarang cetakan dua jilid ada cetakan Saudi. Paham ya? Cetakan yang bagus itu. Nah, kalau cetakan Mesir ya satu jilid, Tang Saudi juga ada yang satu jilid. Cuman berbagai macam e, barakallahu fikum jenisnya ya. Kita lihat. Wa huwa syarhun hafilun bil faedah al-ilmiyah al-'azimah allati qad la tajiduha fi ghairi hadzal kitab. Yang mana Jami'ul Ulum al Hikam itu adalah syarah yang mencakup di dalamnya faedah-faedah banyak faedahnya yang ilmiah yang na barakallahu fikum berisikan ilmu al-'azimah yang agung yang mungkin bisa jadi engkau tidak mendapatkannya pada selain kitab tersebut. Tahu tidak ya? Nah, jadi suatu ketika lihat kitab judulnya Jami'ul Ulum wal Hikam yaitu Syarah Al-Arba'in Nawawiyah. Naam. Ikhwan fi din, azani wasakumullah, kata beliau, fahuwa kitabun bihaqqin jami'un lil ulum wal hikam, mufidun 'azimun. Maka kitab tersebut eh, secara Nah, memang ber, memang benar bahwasanya kitab tersebut adalah kitab yang jami' mencakup ilmu-ilmu dan hukum-hukum yang berfaedah memberikan faedah yang sangat besar. Wa hadha huwal aslu fi jam'il arba'in haditsa. Dan inilah asal nah, inti daripada dikumpulkannya atau enam kumpulan 40 hadis. Wal Imam Nawawi dan Al Imam Nawawi rahimahullah, siapa namanya tadi? Naam, Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Naam, kita lihat. Wal Imam An-Nawawi rahimahullah kana imaman 'aziman mutakhassisan fi fi mukhtalafil ulum. Naam, artinya Imam Nawawi dahulu adalah seorang imam yang besar yang yang beliau itu yatafannan yaitu memfokuskan mengkhususkan di dalam berbagai macam ilmu. Fakana mutakhassisan fil hadis wal fiqhi wal lughah al arabiyyah. Dahulu beliau tafassus yaitu na'am barakallahu fikum menekuni eh, dalam bidang atau sebuah fan baik dalam masalah hadis, fikih atau bahasa Arab. Naam. Wa kana li mu'allafatihi qabulun 'indal muslimin. Dan memang seperti itu keberadaannya. Maksudnya apa? dan bahwasanya karangan-karangan beliau itu diterima di sisi kaum muslimin. Di antara kitab yang sekarang kita baca ini, selain ini, ada lagi kitab yang diterima kaum muslimin dan diajarkan di tengah-tengah masyarakat dan juga disyarah oleh para ulama yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Kitab apa? Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin di dalamnya juga mulai dari awal sampai akhir kalau antum perhatikan Naam, masalah adab, masalah akhlak, pembenahan niat, masalah hukum, masalah fikih semua di situ bisa dikatakan globalnya ada. Paham ya? Dikarang oleh siapa? Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah. Nah, dan itu antum saksikan. Terkadang orang-orang awam pun ada yang mengajarkannya. Walaupun terjemahan, paham ya? Tapi intinya ada. Paham ya? Nah, kata beliau dan memang karangan-karangan atau karya-karya beliau ya, diterima di sisi kaum muslimin. Dan ahlu Sunnah pun juga memakainya. Syarah Sahih Muslim Imam Nawawi. Nah, terkenal. Eh, barakallahu fikum. Wa dzalika wallahu a'lam li niyyatihi salihah wa ikhlasihi lillahi azza wa jal. Yang demikian itu wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Nah, mungkin bisa jadi sebabkan karena niatnya beliau yang salihah, yang jujur, yang benar dan ikhlasnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana li mu'allafatihi al-atharul azim. Maka terhadap karangan-karangan beliau memiliki pengaruh yang besar. Memiliki pengaruh yang besar. Wa minha hadzal kitab Al-Arba'un. Di antaranya adalah kitab ini. Kitab apa? Al-Arba'in an nawawiyyah Naam, ma'ruf. Wa minha Riyadhus Shalihin. Di antara pula Riyadhus Shalihin. Hadisnya enggak terlalu banyak yang bisa menghafal bagus sekali. Dahulu ketika di Damat barakallahu fikum, banyak yang menghafalnya. Ini enggak bohongan. Beneran serius ini ya. Banyak yang menghafalnya. Hadisnya sekitar seribu lebih sedikit. Paham ya? Jangan kaget. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Istilahnya hanya sekadar motivasi dan dorongan bahwasanya ada juga orang-orang yang mampu menghafalnya. Karena yang namanya manusia itu beda-beda, ada yang diberikan keutamaan, dia mudah menghafal sehingga dia semangat dalam menghafalnya, ribuan hadis dia hafal juga. Ketika dahulu kita di Damas, nah eh, kalau kita saksikan sebagian ikhwah yang memang Allah Taala berikan kecerdasan, hafal Sahih Bukhari ada. Yang hafal Sahih Muslim juga ada, tambah lagi Bulughul Maram, tambah lagi Riyadhus Shalihin ini. Jadi bukan perkara yang asing di sana itu. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya itu ada dorongan dan juga motivasi bahwasanya ternyata hadis itu walaupun banyak kalau orang itu fokus menghafalnya bisa gitu loh. Paham ya? Nah, riyadhus shalihin. Hadisnya sangat nah barakallahu fikum bagus sekali. Bahkan waktu itu eh, Syekhuna Al-Fadil Yahya bin Ali Al-Hajuri wafaqahullah, beliau waktu itu sempat menasihatkan barang siapa yang ingin menjadi khatib ini orang yang sempat khutbah, bisa khutbah, muhadarah, hafal Al-Qur'an ternyata salihin. Hafal Al-Qur'an, hafal ternyata salihin. Al-Qur'an sumber dalil, ternyata salihin, hadisnya. Qala Allah, qala Rasulullah. Seperti itu. Paham ya? Nah, kalau ingin jadi orang faqih, paham masalah fikih, masalah ilmu, masalah fikih kehidupan sehari-hari yang semisalnya hafal Bulughul Maram. Bulughul Maram hadisnya juga seribu lebih. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ini bukan perkara yang istilahnya asing ya kalau di di depan para talabatul ilm terutama di Yaman sana karena banyak yang menghafal. Ya cuman kalau di Indonesia ya kelihatannya sar itu ya. Menghafal arba'in nawawiyah walaupun masih kebalik-balik pun sudah bergaya misalkan. Jangan. Paham ya? naam barakallahu fikum jangan. Itu masih masih kurang. Paham ya? Masih kurang ya. Naam. Arba'in nawawiyah itu sudah bagus juga cuman jangan bergaya gitu loh. Mungkin kan sudah. Amalkan. naam barakallahu fikum. Karena nanti kalau antum misalkan Allah mudahkan, ada rezekinya ada e, barakallahu fikum kelebihan harta misalkan kemudian bisa ke Yaman, antum tanya antum hafal apa? Antum enggak akan asing lagi menjumpai antum hafal apa? Ana sudah hafal belum marom. Bayangkan. Antum hafal apa? Riyadhus Shalihin. Bukan Arba'in Nawawiyah. Paham ya? Jadi ini bukan istilahnya omongan omong kosong enggak. Nah, bisa disaksikan tanya orang-orang yang sudah pernah atau para asal tidak yang pernah ke Damas atau ke Yaman sana. Seperti itu. Jadi di sana itu memang hafalannya besar-besar. Tapi ya dari arba'in, kemudian pemdatul Ahkam, kemudian sedikit demi sedikit, tapi hafalannya seperti itu. Nah, barakallahu fikum itu bukan omong kosong nanti kalau misalkan Allah taala mudahkan kalian bisa berangkat, tanya sendiri ke sana nanti. Tanya orang udah lama tapi ya, orang baru-baru ya, yang udah lama belajar itu, tanya antum hafal apa? Sahih Bukhari. udah biasa. Sahih Muslim apa? Hafalannya itu ada yang mereka kuat dan mampu menghafal bukan hanya an Abi Hurairah langsung hadasannya dihafal juga. Nah, ada juga seperti itu. Memang zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Yang demikian itulah keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada setiap pun yang Allah taala kehendaki dan Allah taala adalah zat yang memiliki keutamaan yang agung. Wa minha syarhul sahih Imam Muslim. Di antara karya beliau juga ada syarah sahih Muslim. Jadi Al-Imam Nawawi mensyarah juga sahih Muslim. Nah, ada kitab sahih Muslim ya. Sahih Muslim itu pasangan sahih Bukhari. Paham ya? Sahih Bukhari, sahih Muslim, sahihain. Sahih dan keliru ya, sahihain. Asahul kutub. Na'am barakallahu fikum al-musannafah ba'da kitabillahi jalla wa ala sahihan. Naam kitab yang paling sahih yang disusun masalah hadis setelah al Quran Al Karim adalah kitab apa? Sahihan, sahih Bukhari dan sahih Muslim. Jadi kalau antum baca hadis rawahu Muslimun, hadis sahih enggak? Enggak perlu tanya lagi sudah. Paham ya? Bukhari, hadis sahih enggak? Enggak usah tanya. Apalagi muttafaqun alaih. Paham ya? Nah, muttafaqun alaih enggak usah tanya lagi. Sahih. Sahih ya, sepakati para ulama sudah. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, Imam Nawawi mensyarah Sahih Muslim tersebut. Wa minha mu'allafatun fil fiqh mu'tamadun fi madhhabil Imam Syafi'i dan juga di antaranya karangan-karangan beliau adalah dalam masalah fikih yang nah barakallahu fikum sandarannya yang jadikan sandarannya adalah madhabnya Imam Syafi'i. Jadi seringnya kalau dalam syarah Sahih Muslim, nam qala ashabuna Kadang beliau mengatakan seperti qala ashabuna maksudnya adalah pengikutnya madhab Imam Syafi'i. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Fahuwa imamun jalil. Beliau adalah imam yang mulia. Naam. Waqad alqallahu al-qabula li mu'allafatihi wa intafa'a bihal muslimun. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mencurahkan kepada segenap kaum muslimin untuk menerima karangan beliau dan juga Nah barakallahu fikum karangan-karangan tersebut wantafa'a bihal muslimun dan kaum muslimin mengambil manfaat dengannya wala yazaluna yarji'una ilaiha dan masih terus-menerus mereka kembali pada kitab-kitab dan karangan-karangan beliau wa ya'tamiduna 'alaiha dan mereka masih terus-menerus Na'am barakallahu fikum bersandarkan kepada kitab-kitab beliau lima fiha minal ilmi al-ghazir karena dalamnya mengandung ilmu yang sangat banyak wal fadailil azimah dan keutamaan-keutamaan yang agung dan besar wal itqan dan juga kemapanan dalam ilmunya. Farahmatullahi alaihi min imamin jalil dan semoga rahmat Allah taala curahkan kepada imam yang mulia. Nah, sekarang baru kita akan memasuki muqaddimah al-Imam An-Nawawi sebenarnya muqaddimah Imam Nawawi ini barakallahu fikum sekedar penyebutan masalah hadis Naam keutamaan 40 hadis tersebut. Yang sudah kita baca di awal tadi, semua hadis mengenai keutamaan menghafal 40 hadis tersebut adalah dhaif. Kesimpulannya itu ada. Jadi kalau kita baca pun nanti ujung-ujungnya ke situ. Naam. Ha? Eh? Jadi keutamaan barang siapa yang menghafal 40 hadis dari kalangan umatku, niscaya dia akan diperintahkan masuklah kamu ke surga melalui pintu mana saja yang kau inginkan. Itu juga dhaif. Paham ya? Nah, barakallahu fikum intinya Ittafaqal hufadhu ala annahu hadithun da'ifun wa in kathurat turuquhu. Yaitu para penghafal hadis hufad, mereka telah sepakat bahwasannya hadisnya lemah walaupun banyak jalan-jalannya. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fiqh sehingga tidak perlu kita amalkan dan tidak perlu kita sebutkan. Naam. Langsung saja kita memasuki hadis yang pertama. Naam. Jadi kalau sudah masuk hadis pertama ya otomatis mulai besok kalau ada waktu leng, eh, leng, apa waktu renggang atau waktu luang dihafal. Dikit-dikit enggak masalah, yang penting selesai. Paham ya? Nah, karena nanti syarahnya panjang. Nah, menunggu syarah itu ada waktu-waktu untuk menghafal di hari-hari berikutnya lagi. Enggak hafal misalnya hari pertama, hari berikutnya hafal misalkan. Enggak masalah. Hadisnya pendek. Kita lihat. al haditsul awal, hadis yang pertama perhatikan baik-baik karena nanti kami baca pelan-pelan saja enggak terlalu enggak usah istilahnya panjang lebar istilahnya Nah, cepat-cepat enggak usah tapi pelan-pelan saja penting selesai. Paham ya? Selesai kapan wallah alam yang penting selesai aja. Kita lihat Al haditsul awal, hadis yang pertama, an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab. Perhatikan hadis pertama ini, hadisnya Amirul Mukminin, pemimpinnya kaum mukminin, khalifah yang kedua setelah khalifah Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini digelari dengan Al Faruq. Digelari dengan apa? Al-Faruq, ini hafal gelar-gelar seperti itu ya. Kalau Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab Al-Faruq. Paham ya? Nah, karena memang beliau sangat tegas sekali, terutama ketika beliau sebagai khalifah pemimpin, ghirahnya terhadap agama, kecemburuannya terhadap agama sangat apa barakallahu fikum, sangat kuat sekali. Nah, gelar beliau Al-Faruq. Nah, li'anna Allah azza wa jalla farraqa bainal haqqi wal batil bisababih. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memisahkan al-haq dan al-batil dengan sebab Umar bin Khattab tersebut. Paham ya? Bahkan setan kalau ketemu lari. Perhatikan ya. Nah, bahkan setan itu kalau ketemu Umar bin Khattab di sebuah gang atau jalan lari dia, nyari jalan yang lain. Bayangkan itu. Nah, kekuatan dan juga istilahnya keimanan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu ketika Rasulullah mengatakan, "Ya Umar, inna syaitana la yafirru minkah Wahai Umar, sungguh setan itu lari kalau bertemu kamu. Lau salak tafajjan la salaka syaitan fajjan ghairu fajjik. Kalau seandainya kamu berjalan di sebuah gang jalan, niscaya setan mencari gang yang lain, jalan yang lain. Menunjukkan apa? Nah, barakallahu fikum keutamaan Umar Khattab radhiyallahu anhu Al-Faruq Abu Hafsin. Ingat-ingat ya. Al-Faruq Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu khalifah yang kedua setelah Abu Bakar Siddiq. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu niat Hanya saja seluruh amalan-amalan tergantung dengan niatnya. Jadi semuanya tergantung dengan niatnya. Baik buruk hasil yang dia dapatkan tergantung dengan niatnya. Kita lihat. Wa inna malikul imri'in manawa dan sesungguhnya setiap orang dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Paham ya? Ada orang misalkan datang ke masjid. <coughs> datang ke masjid, eh? datang di waktu yang awal, maksudnya itu hari Jumat lah contohnya. Perhatikan hari Jumat datang ke masjid. Datangnya awal dia. Dari rumah enggak bawa sandal dia. Memang niatnya sudah jelek untuk nyuri sandal. Paham ya? Jadi datang ke masjid tadi itu bukan untuk beribadah, ada niatan lain. Nah, innamal a'malu niat. Sesungguhnya amalan-amalan tergantung dengan niatnya. Walaupun kelihatannya ke masjid, dohirnya naam, tapi kita kan nggak tahu batinnya dan niatnya dia. Ternyata niatnya dia ingin mencuri. Balasannya itu jelek. In khairan fa khairan wa in syarran fa syarrun. Naam, kita lihat sini. Sami'tu Rasulullah SAW alaihi aku mendengar Rasulullah SAW alaihi wasallam sabda, "Innamal a'malu niat wa innamal likulli ri'in manawa. Perhatikan berikutnya. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih, maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan rasulnya, Fahijratuhu ilallah wa rasulih. Maka hijrahnya pun apa? Akan kembali kepada Allah dan rasulnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dia akan mendapatkan apa yang dia hijrahkan. Yang dia niatkan maksudnya. Faham ya? Dia hijrah pindah dari kampung halaman. Eh, dia tinggal di negara kufar, pindah ke negara kaum muslimin. Tapi hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, dia dapat pahala. Paham ya? Kita lihat. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kan ada hadisnya. Sampai sini ada. Nah, muttafaqun alaih itu nanti. Kita lihat. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dia cari, atau karena ingin menikahi seorang wanita, maka hijrahnya pun akan sampai kepada apa yang dia hijrahi. Enggak dapat apa-apa. Terkadang orang hijrah karena mau mencari dunia, tapi belum tentu dapat dunia juga gitu loh. Paham ya? Tapi kalau hijrahnya karena Allah dan Rasulnya pasti dapat. Itu bedanya. Ada orang tinggal di negara kufar, pindah ke negara kaum muslimin hijrah karena Allah dan Rasulnya. Dapat nggak? Dapat. Tapi terkadang ada orang yang pindah dari negara kufar ke negeri kaum muslimin untuk mencari harta, dunia dan semisalnya, terkadang belum tentu dapat. Paham ya? Sudah lama hijrah, pindah, enggak dapat pekerjaan, paham ya? Kemudian eh, barakallahu fikum hidup di jalanan, banyak seperti itu. Tapi kalau karena Allah dan Rasulnya dapat. Kita lihat. Atau barang siapa yang hijrahnya karena seorang wanita yang dia ingin nikahi, maka hijrahnya pun akan sampai kepada apa yang dia niatkan tadi. Dia akan mendapatkan yang apa yang dia niatkan. Kalau hijrah hijrahnya dunia kan dapat dunia. Dan walaupun terkadang belum tentu dapat. Kalau hijrahnya karena perempuan jadi ya dapat perempuan saja. Belum tentu dapat pahalanya nih istilahnya. Paham ya? Oleh karena itu kisah ini dikenal dengan apa? Orang laki-laki yang hijrah karena ingin menikahi seorang wanita. Muhajir Muqayyis itu ya. Nah, barakallahu fikum itu dikenal seperti itu masyhurnya. Nah, karena kisahnya ada suatu ketika seorang laki-laki dia hijrah karena ingin menikahi seorang wanita dari itu. Nah, sehingga ya dia dapat julukan tadi itu muhajir. Orang hijrah karena ingin menikahi ummu fulan misalkan. Eh, paham ya? Nah, jadi luruskan niatnya dalam hijrah. Hijrah itu nanti maknanya panjang lebar. Ada yang mana umum, ada yang mana khusus. Paham ya? Makna umum itu hijrah itu al-intiqal min baladil kufri ila baladi al-islam. Itu hijrah makna umum perhatikan baik-baik ya. Hijrah itu apa tadi? Al-intiqalu min baladil kufri ila baladil Islam. Itu hijrah maknanya. Nah, kalau misalnya enggak tahu bisa nyatat-catat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum karena yang namanya hafalan itu lemah ya. Nah, artinya hijrah itu berpindah dari negeri kufar ke negeri kaum muslimin. Paham ya? Itu makna hijrah. Paham ya? Itu makna hijrah seperti itu. Makna makna hijrah secara umum. Nah, dan hijrah ini pun tidak apa? tidak terputus sampai nanti mendekati hari kiamat. Nah, wala tanqati'ul hijrah hatta tanqati'ut taubah. Wala tanqati'ut taubah hatta tatlu'asy syams min maghribiha. Hijrah itu enggak pernah terputus sampai terputusnya pintu taubat. Sedangkan pintu taubat tidak akan tertutup sampai apa? Matahari terbit dari arah mana? Hmm? Dari arah barat. Maksudnya sampai mendekati hari kiamat sudah enggak terima lagi sudah. maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Perhatikan. Nah, enggak usah kaget, santai aja. Yang penting bisa. Nah, kita lihat sini. Ruwahu Imam al-Muhaddisin. Hadis ini tadi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadisnya ini muttafaqun alaih namun beliau jabarkan di sini perhatikan baik-baik. Rawahu Imam al-Muhaddisin. Diriwayatkan oleh dua imam muhaddisin. Nah, perhatikan. Diriwayatkan oleh dua imam muhaddisin. Siapa? Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari. Namanya Ini kalau tidak bisa menghafal panjangnya, cukup antum menghafal Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Jadi ini orangnya siapa namanya Bukhari? Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. Caranya gitu. Paham ya? Ini besok tak tanya ya. Perhatikan, Imam Bukhari namanya Muhammad bin Ismail Abu Abdullah. Kalau panjangnya Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibn Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari. Seperti itu. Nah, barakallahu fiikum. Wa Abdul Husain Muslim Ibn Hajjat Ibn Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi fi sahihaihima alladaini huma asahul kutub al-musannafah perhatikan ini yang mana kedua-duanya meriwayatkan di dalam sahih mereka berdua yang mana kedua kitab tersebut telah disepakati apa kesahihannya yang merupakan kedua-duanya adalah kitab yang paling sahih yang disusun masalah hadis. Jadi kalau antum menjumpai sebuah hadis ruwahul Bukhari, ruwah Muslim enggak usah ragu lagi. Tapi kalau ruwahu Abu Dawud, ruwahu Tirmizi, ruwahu Ibnu Majah terkadang masih ada penelitian terkadang. Paham ya? Hadisnya sahih tidak? Hasan atau sahih seperti itu. Paham maksudnya ya? Tapi kalau sudah ruwahul Bukhari Muslim kok masih tanya, sahih enggak? Berarti dia belum paham. Atau belum tahu, dipahamkan, diberitahu. Paham maksudnya ya? Seperti itu. Karena kitab hadis yang sahih hanya dirusunnya dua ini yang paling sahih. Yang lainnya juga ada yang sahih cuman biasanya butuh penelitian itu loh. Oleh karena itu Syekh Al-Albani rahimatullah alaih mengarang sebuah apa? kitab. Ha? silsilah sahihah ya enggak? Asil silsilah ahadits sahihah, kemudian Sahihul Jami' ya enggak? Sahih Abu Dawud, Sahih Ibnu Majah karena memang ada hadis yang dhaif itu loh. Kemudian beliau Nah barakallahu fikum tahriz dan tahqiq akhirnya muncullah hadis-hadis yang sahih di dalam hadis tersebut, di dalam kitab tersebut. Tapi kalau sahih Bukhari sahih Muslim enggak ada yang eh, yang yang meneliti kemudian mengecek kemudian setelah itu memunculkan bahwasanya nah barakallahu fikum sahih sahih Bukhari itu. Enggak ada atau sahih sahih Muslim enggak ada. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum itu hukum globalnya perlu direnungi kembali. Ada rinciannya memang disebutkan para ulama untuk kritikan-kritikan itu lain lagi urusannya. Yang jelas hukum globalnya asahul kutub al-musannafah ba'da kitabillah jalla wa ala sahihan. Kitab-kitab hadis yang disusun setelah Al-Qur'an Karim adalah sahih Bukhari dan sahih Muslim. Mahum salah ya? Naam. Jadi hadis ini hadis pertama hadisnya Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Al-Faruq Diriwayatkan oleh siapa? Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Al-Imam Al-Bukhari siapa tadi namanya? Usama? Naam, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Namanya Al-Imam Muslim siapa tadi? Abu Abdul Husain Ahsan. Ingat-ingat itu ya. Sudah paham antum? Belum? Antum? Belum nanti tulis nanti. Nanti tulis dihafal. Siapa namanya Imam Bukhari? Abu? Siapa namanya Imam Muslim? Siapa namanya Imam Muslim? Sampai ada. Bismillah. Belum? <laughs> Belum, Ustaz. Mana Yusuf? Namanya Muslim siapa Yusuf? Yusuf satunya? Muslim bin Abu Abul Abul Husain Abul Husain Muslim bin Haddad nama Imam Muslimnya Muslim namanya Paham ya? Abul Husain Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi. Mafhum salah ya? Imam Nawawi siapa namanya? Abu